Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <clears throat> Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'da Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu bi ila yaumiddin <clears throat> Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah <clears throat> Puji syukur sepatutnya kita kembali panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Alhamdulillah kita baru saja melaksanakan kewajiban kita Melaksanakan salat fardu zuhur Sekaligus salat sunnah rawatib Yang tentu saja semua ini kita harapkan Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diridhoinya Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Hadirin rahimakumullah. Hmm. Pada hari-hari ini jemaah calon jemaah haji dari Indonesia mulai kemarin sudah mulai diberangkatkan kloter pertama dan kira-kira seperti tahun lalu tidak kurang dari 2 juta umat Islam dari seluruh dunia yang akan melaksanakan ibadah haji. Tentu saja kita berharap dan mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diselamatkan Allah dalam perjalanan sampai kembali dan semoga mereka mendapat haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan <clears throat> bagi yang belum insyaallah akan mendapat kesempatan diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakannya di tahun mendatang. sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ibadah haji ini adalah salah satu dari rukun Islam. Dia adalah merupakan ibadah yang fardu ain diwajibkan bagi setiap orang muslim yang mampu melaksanakannya. Tentu saja bagi mereka yang tidak berkemampuan karena fisik atau karena tidak memiliki bekal atau karena tidak ada muhrim yang mendampingi maka tentu gugur kewajiban melaksanakan ibadah haji karena itu kita lihat tidak sedikit saudara-saudara kita yang sampai meninggal dunia mereka tidak sempat melaksanakan ibadah haji mudah-mudahan tentu saja Allah memaafkan ketidakmampuan mereka tapi tidak sedikit juga saudara-saudara kita yang dari segala segi berkemampuan tapi juga belum melaksanakan. Yang kalau diingatkan, Pak, segera melaksanakan ibadah haji. Lalu alasannya ya belum mendapat panggilan. Saya tidak tahu persis dia itu sebenarnya sedang menunggu panggilan dari mana gitu. Mungkin panggilan dari Raja Saudi, gitu, Raja Fahad. Sebab kalau panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah diserukan sejak zaman Nabi Ibrahim wa azin fin nasi bil hajj ya'tuka wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik Ada juga yang setiap kali diingatkan Pak Haji Pak Insya Allah katanya tahun depan Tahun berikutnya diingatkan lagi Pak Haji Ya kan saya sudah bilang tahun depan Terus saja tiap tahun tahun depan ya. Sampai meninggal dunia Sedina Ali radhiyallahu an Seorang sahabat dekat Rasul yang Keislamannya langsung dibina oleh Rasulullah SAW itu sempat menyatakan sempat berfatwa itu jika ada seorang muslim yang lalai melaksanakan kewajiban haji sampai meninggal dunia dia tidak melaksanakannya maka di akhirat nanti dia boleh memilih satu di antara tiga mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi atau majusi. <laughs> Dia boleh milih salah satu di antara itu. Hmm. Yang menyatakan ini seorang sahabat Rasul yang dibina keislamannya langsung oleh Rasul tentu sangat mengerti tentang ajaran Islam dibanding kita. Nah hadirin rahimakumullah bagi kita yang belum berkemampuan bukan berarti juga kita tidak bisa memetik hikmah. Karena saya pernah membaca sebuah riwayat dan ini sangat dikenal di kalangan para ulama yang biasa membaca yang katanya kitab kuning. Dulu katanya konon begitu ada seorang waliullah di musim haji dia tertidur di depan Ka'bah. Saya lupa lagi nama wali ini. Tapi tidak terlalu penting saya kira. Jadi dia bangun dari tidurnya itu badannya berkeringat, menggigil. Lalu orang bertanya, ada apa dengan Anda? Tadi saya waktu tidur katanya sempat bermimpi bahwa semua orang yang melakukan ibadah haji pada tahun ini tidak ada satupun yang mabrur hajinya. Ini rupanya yang membuat dirinya menggigil seperti itu. Bayangkan tidak ada seorang pun yang mabrur. Entah dia merendah diri karena piraku yang wali ini tidak termasuk mabrur gitu ya. Satu-satunya katanya yang mabrur itu mungkin selain dirinya. Malah nggak jadi naik haji gitu ya. Dan dia hafal betul nama yang bersangkutan itu dalam mimpinya itu dan Begitu juga rupanya. Sejak itu katanya dia begitu sangat luar biasa sibuk mencari-cari informasi tentang orang yang ada dalam mimpi itu. Konon katanya sampai berbulan-bulan akhirnya ketemu. Orang itu tinggal di sebuah dusun yang sangat terpencil jauh dari kota Mekah. Selidik punya selidik ternyata orang ini memang sudah bertahun-tahun mempersiapkan dirinya untuk melakukan ibadah haji itu, menyiapkan bekal itu. Persis tahun itu dia memang sudah siap mau berangkat. Ternyata di kampungnya itu terjadi musim paceklik. Kebanyakan orang kampung sekampung dia itu yang kelaparan bahkan tidak ya, apa ada di antaranya yang sampai terpaksa memakan bangkai untuk mempertahankan hidup. Lalu dia berpikir, apa pantas gitu saya pergi naik haji gitu. Sementara saya tinggalkan orang-orang sekampung saya kelaparan, mungkin mereka akan mati karenanya. Lalu saya ya berambisi saja memuaskan diri saya dengan melakukan ibadah haji ini. Akhirnya dia mengambil keputusan nggak jadi berangkat haji dan uang yang sudah dia kumpulkan bertahun-tahun itu dia bagikan pada orang-orang sekampung itu. Ternyata orang inilah yang akhirnya diterima hajinya. Inilah satu-satu yang diterima, yang mabrur hajinya itu. Nah orang ini sudah haji belum? Belum. Haji itu mana? Kamakah Mekah ke Tawaf belum, sa'i belum, segala-galanya belum, ya ke Mekahnya <laughs> saja belum. Jadi secara syariat dia belum haji, secara hakikat dia sudah mendapatkan pahala haji yang mabrur. Jadi kalau seorang misalnya melakukan ibadah haji dan hajinya itu mabrur, maka itu pahalanya misalnya 100 kilo, dia sudah dapatkan itu pahala 100 kilo pahala seorang haji yang mabrur itu dengan membagikan uangnya kepada orang sekampung untuk menolong mereka. Seakan-akan dia tuh sudah melakukan ibadah haji dan hajinya mabrur. Dia belum haji, kalau seandainya di tahun kemudian dia berkemampuan lagi melakukan ibadah haji, wajib dia, wajib haji. Dia belum haji kok. Sedangkan yang sekian banyak orang yang berada di tanah suci itu sudah haji belum? Sudah secara syariat. Ada yang diterima ibadahnya, nyata hente. Jadi ini yang sering kali saya apa, mencoba mengingatkan diri saya gitu dan mudah-mudahan menjadi peringatan untuk kita gitu ya bahwa saya sering merasa prihatin dalam pelaksanaan keislaman dan ibadah kita gitu ya. Kita seringkali melalaikan apa yang merupakan hakikat dari sebuah ibadah gitu. Kita merasa sudah beribadah karena melakukan syariat. Padahal syariat dalam ibadah itu dia bukan merupakan tujuan dari ibadah itu. Gitu. Yang menjadi tujuan itu hakikat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu semua syariat. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan seluruh ibadahku, apapun bentuk ibadah itu, bahkan wa mahyaya seluruh hidupku. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya pikirkan, apa yang saya perbuat, kemana saja kaki saya melangkah, apa saja yang diperbuat tangan saya, semuanya adalah Bahkan termasuk wamamati, apa yang saya korbankan dalam hidup ini dalam bentuk tenaga, pikiran, harta, kalau perlu nyawa. Sebab janji kita adalah wamamati. Itu semua syariat. Syariatnya bisa dalam bentuk pengabdian kita dalam bentuk hablum minallah, bisa dalam bentuk hablum minannas, bisa dalam bentuk sholat, puasa, bisa dalam bentuk membina rumah tangga, bekerja, berkarya, beramal, bisa dalam segala bentuk. Itu syariat. Tujuannya apa? Lillahi rabbil alamin. Alillahi ah, rabbil alamin itu hakikat. Jadi sholatnya sendiri bukan tujuan. Kita melakukan gerakan dan bacaan sholat bukan tujuan dari sholat. Tujuannya itu adalah untuk lillahi rabbil alamin. Dia sebagai alat untuk mengantarkan kita mencapai tujuan. Jadi jangan kita merasa puas karena kita sudah melakukan gerakan dan bacaan sholat. Masalahnya sudah sampai enggak kita ke tujuan. Lillahi Rabbil Alamin. Kalau saya ambil contoh begini. Saya punya rencana besok akan pergi ke Jakarta. Tujuannya apa? Ya ingin menemui saudara saya. Ingin menemui saudara saya di Jakarta, itu tujuan ke Jakarta sendiri bukan tujuan. Ya, kenapa? Andai kata saudara saya itu misalnya besok tidak ada di Jakarta, di Ciamis, saya akan ke Ciamis. Karena memang tujuannya bukan masalah ke Jakartanya, masalahnya menemui kakak saya itu. Jadi itu yang disebut dengan hakikat. Hakikat saya ke Jakarta itu adalah menemui kakak saya. Untuk bisa mencapai tujuan itu, saya harus menempuh perjalanan Bandung-Jakarta. Nah, perjalanan itu yang harus saya tempuh. Itu yang disebut syariat. Saya bisa menempuhnya lewat naik kereta, bisa naik pesawat, bisa naik mobil umum, bisa naik mobil pribadi. Menempuh perjalanan Bandung-Jakarta itu syariat. Tentu saja syariat ini harus benar. Kalau salah saya juga nggak akan sampai tujuan. Loh, kalau tujuannya ke Jakarta menemui kakak saya di Jakarta lalu saya naik kereta yang jurusan ke Semarang, oh itu syariatnya sesat itu. Saya nggak akan sampai tujuan. Jadi sholat, puasa, ibadah haji, berbakti, beramal, berkarya, semua itu syariat. Bukan itu yang <laughs> menjadi tujuan. Tujuannya adalah lillahi rabbil alamin. Nah, ini yang saya kering kita lihat misalnya. Lalu kenapa orang karena merasa bahwa dia itu mungkin menganggap sholat itu ya cukup dengan dia sudah melakukan gerakan dan bacaan, maka asal dia sudah melakukan gerakan dan bacaan sholat, dia merasa sudah sholat. Kalau perlu ditempuhlah sholat itu dengan kecepatan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. dalil amin. Qul ahad ahad ahad ahad. Allahu akbar. Subhanallah. Ya, Allahu akbar. Tetet. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jeleng. Ditanya sudah sholat, Ari bieu iya, naon? Nah, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya merasa sudah sholat. Di zaman Rasulullah SAW itu pernah ada seorang pemuda musyrik masuk Islam. Setelah dia membaca dua kalimat syahadat di hadapan Rasul, dia langsung bertanya, apa yang saya pertama harus lakukan ya Rasulullah? Ibadah apa yang pertama saya lakukan? Salat kata Rasulullah. Bagaimana caranya? Panggil para sahabat, ajari dia salat. Setelah beberapa lama para sahabat ngadu kepada Rasul, Rasul pemuda musyrik yang dulu masuk Islam itu akhlaknya masih tetap akhlak jahiliyah. nggak ada berubah antara dia sebelum dan sesudah masuk Islam. Kenapa kata Rasulullah? ya dia ya, masih senang main judi, masih senang minum kamar, masih senang mengganggu wanita. Haruskah kita ambil tindakan keras Rasulullah? Dia kan sudah masuk Islam. Rasul balik bertanya, sudahkah kalian ajari dia sholat? Sudah Rasul. Sholat tidak dia? Sholat. Beres sholat, judi deh situ. Begitu selesai sholat, minum hamar lagi. Oh kalau begitu kata Rasulullah, amhilu, biarkan dulu sebentar. Bukan dia yang salah, kalian yang salah kalian baru mengajarkan kepada dia syariat sholat, bagaimana melakukan gerakannya, bagaimana apa yang harus dia baca. Dan itu sudah sudah dia lakukan. Dia sendiri belum sholat, belum tercapai tujuan sholat itu, hakikatnya itu. Kalau sudah tercapai, tidak mungkin dia masih berakhlak seperti itu. Fa inna salatahu satu hadzibuh, inna salata tanha anil fahsyai iwal mungkar al-ankabut 45 ini. Bina lagi sholatnya. Belum benar itu. Belum sholat dia, kata Rasulullah. Belum sholat, kata Rasulullah. Bina sampai dia betul-betul sholat. Itu. Nah, dibina lagi oleh para sahabat. Itu. Tidak berapa lama para sahabat lapor kepada Rasulullah. Rasulullah pemuda musyrik yang dulu masuk Islam itu. Sekarang sudah meninggalkan semua akhlak jahiliyahnya. Tidak pernah lagi dia berjudi. Tidak pernah lagi minum kamar maka Rasul kemudian mengatakan, Alam akul lakum inna solatahu satu hajibu. Bukankah sudah saya katakan pada kalian, solatnya itu yang akan mendidik dia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, sekarang dia sudah solat. Sudah solat dia sekarang. Sudah tercapai hakikat dari solat itu. Kemarin dia cuma syariat saja. Nah, saya melihat semua ini ya jangan-jangan kita pun dalam berislam ini hanya sampai menyakut, hanya syariat gitu. Kan? Sehingga ya terjadilah yang terjadi di negeri ini. Negeri ini mayoritas muslim, tapi akhlaknya kayak begini. Malah kita pun akhirnya jadi terkenal sebagai negara terkorup. Se-Asia. Ketiga sedunia. Bahkan konon katanya departemen yang terkorup itu justru malah departemen ETA Di departemen tempat berkumpulnya para alim ulama kalau dalam Islam para kiai atau yang disebut ajengan itu yang belakangan terakhir itu di Jawa Barat itu kasus yang terakhir yang nggak tahu bagaimana nasibnya sekarang itu 40 miliar itu konon katanya itu dikorup dari bantuan pemerintah untuk madrasah madrasah kita mau dosa naga seberapa kali lipat atau? Bayangkan itu bagaimana rusaknya moral orang itu gitu. Dan saya yakin itu <laughs> orang yang paling tidak secara ilmu agama dia sangat menguasai matak jadi karyawan Depage. <laughs> Ini karena kita akhirnya jadi hanya bersentuhan dengan syariat. Ya. Ya saya berani menyebut ini karena ini sudah jadi berita gitu ya. Sudah Pak, sudah jadi berita. sudah jadi berita di koran berapa berapa lama, berapa kali dimuat itu. Ini sudah memprihatinkan betul itu. Ini kita hanya menyentuh syariat. Apa dia sholat? Sholat. Itu yang sekarang atau yang pernah di sholat itu. Mana dia pernah? Eh, malah kadang-kadang dia sah pertama di Masjid Istiqlal itu. Di TV, insya desa pertama. Suka puasa, puasa. Ada di TV kan acara buka bersama kerdahar gitu. Dahar kolak. Apa dia sudah haji? Sudah, ada hak di depan namanya. Paling tidak waktu kampanye ada hak di depan. Bahkan ketika dia haji juga sempat disorot di TV lagi pakai ihram. Belum lama ini di TV sempat disorot lagi lagi duduk di kursi terdakwa walaupun akhirnya dengan segala macam cara dibebaskan eh, diteruskan di kasusnya tapi orang tahu lah kalau yang bersangkutan itu memang terlibat itu korupsi sekian Wah, itu jadi belum sholat dia kalau kata Rasulullah tadi dalam hari itu belum sholat dia belum puasa belum haji saya belum berani mengatakan kalau dia belum <laughs> Islam gitu. Jangan-jangan belum Islam dia. Sebab kalau Islam itu berarti dia tunduk, patuh, taat terhadap aturan dan hukum Allah. Aslama, itu kan kata Islam itu. Ini ini karena kita itu akhirnya jadi hanya sekedar menyentuh syariat gitu ya. Dalam keislaman kita itu. Nah, berkaitan dengan masalah ibadah haji tadi, saya terus terang hampir setiap berada di tanah suci <laughs> sering mengurut dada ini. Saya bukan berarti mengatakan kalau saya ini sudah benar ibadahnya, tidak begitu ya. Paling tidak saya tahu kalau itu nggak benar gitu. Jangan-jangan saya pun belum benar. Jadi ya, paling tidak ada yang saya tahu kalau itu nggak benar. Gitu. Dengan rasa bangga seorang jemaah haji misalnya di Mekah itu datang mengatakan pada saya, Pak Kiai katanya Alhamdulillah mungkin berkat doa Bapak juga saya berhasil mencium Hajar Aswad ya Alhamdulillah saya bilang jarang-jarang orang bisa berhasil di musim haji gini saya bilang melihat saja orang ya begitu lalu kamu gimana saya bilang kau bisa berhasil oh perjuangan Pak perjuangan saya hitung-hitung ada lima yang kecekik oleh saya itu katanya Nah, ini bangga sekali dia berhasil mencium Hajar Aswad dengan terlebih dahulu mencekik lima orang. Padahal mencium Hajar Aswad itu hukumnya <laughs> hanya sunnah, gitu kan? Sunnah hukumnya itu. Sedangkan mencekik lima orang itu berapa dosanya itu? Jadi kalau saya tadi kita membaca kisah wali itu misalnya itu, Ya jangan-jangan mereka ini tidak mabrurnya itu karena tidak tercapai hakikat. Yang sebenarnya mencapai hakikat keislaman itu si orang yang tidak jadi haji itu. Demi menolong sesama hamba Allah supaya mereka jangan sampai mati kelaparan. Dia tolong itu. Itu yang mencapai hakikat keislamannya. Salah satu di antara syarat untuk sebuah haji itu menjadi haji yang mabrur dalam dalam Al-Qur'an itu dikatakan man la rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Seseorang tidak boleh rafas. Rafas itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, keji. Kalau bahasa Sunda orang bilang jorang gitu ya. Walaupun hanya sekedar bercanda gitu, heureuy. Apalagi meluar, melakukan perbuatan yang keji, Wah itu sudah rusak sudah kemabruran haji seseorang itu. Jadi bukan hanya soal tawaf, sa'i, wukuf, mabitnya itu. Ini ini yang akan menentukan kan itu. Apa artinya sekarang dia melakukan ibadah mencapai hakikat ibadah lillahi rabbil alamin. Masa bisa dia lakukan dengan melakukan perbuatan yang keji? Bahkan sampai Allah menyatakan dalam ayat itu wala jidal, tidak boleh berbantah-bantahan. Perang mulut, pasea gitu apa atau istilahnya perang mulut ya? ya, iya tengkar gitu ya bertengkar dengan istri sendiri misalnya dengan suami sendiri atau dengan sesama jemaah atau dengan jemaah dari negeri lain misalnya tengkar gitu kan ah, itu bisa merusak hubungan sila, apa maaf saya merusak kemabruran haji seseorang mengancam kemabruran haji seseorang Loh, kalau sekedar menyakiti perasaan orang lain sesama jemaah dengan ucapan itu bisa mengancam kemabruran haji seseorang, bagaimana dengan mencekik? Jeng lima dicenanu dicekek lagi. Nah, ya, makanya saya katakan tadi untuk saya <laughs> ya Allah kalau sudah di tanah suci mau gimana mau apa saya ya sebisa-bisa saya menegur yang bisa yang langsung terlihat itu oleh diri saya itu atau paling tidak ya yang jemaah yang ada dalam tanggung jawab saya kan itu saya terus ingatkan selebihnya yang sekian banyak itu ya Allah saya cuma bisa kadang-kadang <laughs> cuma bisa ngelus dada saya ini gimana ibadah kita ini saya pikir ada yang salah dalam pembinaan keislaman kita ini Coba lihat hadirin atau kalau belum pernah melihat paling tidak sempat mendengar dan membaca itu. Hampir tiap tahun berita korban jemaah haji meninggal dunia terbanyak di mana? Mina. Di Mina itu yang sekarang sedang dibangun lagi. Saya berapa kali umroh kemarin itu belum selesai itu ya. Targetnya haji ini sudah harus selesai itu jadi empat tingkat kalau nggak salah rencana berapa triliun lah katanya dana itu untuk pembangunan. Ini. Saya pikir ya mungkin itu akan membantu tapi tidak akan menyelesaikan <laughs> sepanjang ya prinsip ibadah ini masih keliru orang mengartikan ibadah itu. Saya berapa kali itu di Mina itu sempat menegur jemaah itu. Sedih saya itu lihatnya itu ya. Itu kan sempat jemaah sampai ratusan meninggal waktu terowongan itu berapa ratus itu. Tahun kemarin berapa puluh saya sempat itu mau lempar jumroh itu, wah itu yang namanya ambulan, sibuknya luar biasa. Lalu saya masih melihat orang yang berdarah-darah, yang dipang, oh, ya Allah. Lalu kita sekarang bertanya, mereka ini meninggal dunia kenapa? Cuma akhir. Pernah saya, Alhamdulillah itu ya, ini bukan riak, nauzubillah min zalik. Saya masih sempat pernah menolong seorang itu yang hampir terinjak-injak gitu. Saya tarik, kita gitu, saya bawa kemana tapi sempat juga saya cuma bisa ngelus dada itu. Hanya mendengar saja jeritan seorang ibu. Nampaknya sudah usia ya. Orang Sunda. Di. Nah, Gusti Allah. Gusti Allah. Saya tuh nggak berani saya nunduk. Betul saya yang terinjak kan. Saya nyoba nyari-nyari mana suara ini munculnya dari mana. Makin lama makin pelan, makin hilang. Habis sudah. Ya sudah, saya bilang menyerah ya Allah. Mungkin dia sudah selesai. Jadi para jemaah haji ini meninggal kenapa? Terinjak-injak. Oleh siapa yang menginjak mereka? Jemaah lagi. Ini gimana ibadah ini? Bagaimana orang mau beribadah kepada Allah dengan terlebih dahulu membunuh saudaranya? Ibadah apa ini? Dia mau beribadah ceritanya, mau beribadah kepada Allah dengan terlebih dahulu menginjak-injak saudaranya sampai mati. saya saya katakan pernah menegur jemaah kita yang niru-niru jemaah apa, Afrika. Jadi satu rombongan mungkin mereka satu apa itu Ada 40 orang mungkin saling berpegangan. Yang muda-muda, yang besar-besar badannya ditaruh di depan gitu. Ibu-ibu di belakang. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Semua yang halangi, Wah, Harus sambil ketawa-ketawa mereka itu. Saya sempat tegur itu. Kalian mau kemana sih? Mau lempar jumlah. Apa yang mau kalian lempar itu? Yang lempar setan gitu. Mana setan yang mau kalian lempar itu? Kalian sekarang yang sudah jadi setan sebelah. Yang harus dilempar itu kalian. Gimana ini ibadah? Yang mau kita lempar itu kan batu. Tiga jumrah, jumratul ula, jumratul usta, jumratul akobah ini tembok kayu ini nih bentuknya nih. Buat dari batu ya kita lempari. Pakai apa kita lemparnya? Pakai batu lagi. Jadi setannya mana? Ini kan sekedar tamsil sebenarnya kan? Lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di tempat inilah dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan melaksanakan perintahmu untuk menyembelih putranya Ismail. Dalam perjalanan beliau itu membawa putranya ke Jabal Kubes dekat Masjidil Haram itu tempat penyembelihan itu di sana itu akan dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim itu perjalanan itu dalam membawa itu iblis mencoba mempengaruhi menyesatkan Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah Allah dan itu sudah menjadi tekad iblis. Summa la'aqudunna lahum siratakal mustaqim. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa aymanihim wa samailihim. Siapapun manusia itu kalau dia mau berada di jalan Allah pasti kata iblis saya akan berjuang untuk menyesatkan dia. Dalam Al-Araf 16-17 diantaranya bisa kita baca itu. Tekad iblis itu. Loh, jangankan kita manusia biasa, Nabi saja masih dicoba disesatkan. Nabi Ibrahim. Itu sampai tiga kelompok iblis itu yang, yang mencoba menyesatkannya. Kelompok pertama itu mungkin iblis-iblis pangkat kopral lah gitu. Itu dihadapi oleh Nabi Ibrahim dengan ditamsilkan dengan dilempar batu kan tamsilnya itu dilempar batu bukan dengan batu iblis itu larinya itu oh, mau sakit gimana iblis dilempar batu iblisnya gitu ketinggalan tuh dilempar batu batu segede gitu naon nyarina kan yang disunahkan kita melempar jumlah itu batu segede gitu batu kerikil kira-kira sebesar maaf kotoran kambing eh, nyerina tuh itu kan hanya sekedar tamsil sebenarnya. Kalahnya si iblis itu oleh pernyataan Nabi Ibrahim, Bismillahi Allahu Akbar. Kata Rasul, ketika seorang manusia menyebut nama Allah seperti Allahu Akbar, maka iblis itu akan lari terbirit-birit bagaikan seekor lalat yang kena air tidak berdaya. Udah dia nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Di hadapan Allah yang Akbar, kalau di hadapan kita, <laughs> dia, dia berani menghadapi kita itu. Kalau sudah kita berlindung pada Allah yang akbar dan kita dilindungi oleh Allah, maka menciut dia, nggak ada artinya dia. Lari dia. Begitu lari datang lagi kelompok iblis yang lebih kuat lagi, letnan lah. Dihadapi lagi oleh Nabi Ibrahim dengan begitu lagi Bismillahi Allahu Akbar dengan ditamsilkan dilempar tujuh buah batu. Kalah lagi, datang lagi jenderalnya itu. Begitu juga bisa dihadapi dan selesai Nah, itulah yang kemudian menjadi syariat dalam pelaksanaan um, apa jumrah itu, jumratul ula, wusto dan jumratul akobah. Akobah itu yang paling besar itu. Jadi itu hanya tamsil <laughs> semuanya dilempar batu itu. Ya Allah, di tempat inilah iblis pernah dulu berusaha untuk menyesatkan Nabi Ibrahim. Tapi akhirnya Nabi Ibrahim berhasil mengatasi itu semua dengan pertolonganmu ya Allah. Kalau Ibrahim sebagai seorang nabi saja masih digoda dan dicoba disesatkan oleh iblis la'anahullah bagaimana dengan saya ya Allah manusia biasa seperti ini pasti hidup saya ini akan terus diperjuangkan oleh iblis itu untuk disesatkan seperti engkau telah menolong Nabi Ibrahim maka di tempat inilah saya memohon kepadamu ya Allah Tolonglah saya dari godaan-godaan iblis ini Bismillahi Allahu Akbar Bismillahi Allahu Akbar Mestinya dia lakukan itu dengan segala ketenangan, kekhusuan. Saya yakin tidak perlu harus jatuh korban-korban seperti itu. Orang datang dengan tertib itu datang dengan tenang pergi ke tempat jumrah itu lalu merempal bismillah ya Allah sambil menghayati. Untuk apa terjadi korban lagi? Yang mau duluan lempar silahkan. Silahkan Pak duluan. Sudah, Bapak silahkan keluar. Saya giliran saya. Apa yang akan terjadi? Tapi yang kita saksikan itu tadi. Melempar setan, orangnya sendiri sudah kesetanan. Udah nggak nggak ngontrol lagi. Maaf ya, Kadang-kadang ya Allah sampai wanita itu sudah terlepas pakaiannya itu dia sendiri udah nggak sadar kok ketarik sana ketarik sini. Subhanallah. Alangkah bahagianya itu iblis menyaksikan itu semua. Jadi yang disunahkan juga kan saya katakan tadi melempar pakai batu kerikil, batu kecil gitu. Ini hoyo pakai batu segede gitu. Lalu ditanya kenapa itu gede-gede? Biar sakit katanya iblisnya ngarah nyeriun. Ada yang sampai pakai sendal. Uyuh, udah habis batu dilempar sendal sehingga numpuk sendal di sana itu. Ada yang terus naik ke jumroh itu lalu dipukulin itu tiang itu itu us gitu. Ada lagi jemaah kita yang terus berdiri di sana minta dilemparin itu untuk menebus dosa. Ayah rupa-rupa itu. Ayah itu berdiri sampai dia berdarah-darah itu. Terus saja dia bertahan terus itu berdiri di sana sampai diturunkan polisi. Maksudnya katanya biar ketebus katanya dosanya itu dengan dilempari gitu. <laughs> Rupa-rupa lah. Ya. untung kalau si batu nu gede itu kena ke jumroh langsung meluncur ke bawah selesai kan ada ada seperti kolamnya gitu ya, meluncur ke bawah selesai. Kalau oh, terus kena mental kena sirah batur. Untung kalau mental malah tarik teing, lamun langsung. Makanya saya sering mengingatkan pada jemaah yang saya bawa hati-hati pada saat kita sedang melempar ya kalau bisa <laughs> sambil ginilah lindungi kepala dan pada saat itu balik selesai melempar nah waktu baliknya itu Malik berduk teman saya itu dulu orang Riau <laughs> saya ingat itu sampai sekarang saya selalu teringat pada dia kalau sudah bicara ini kena ya pas dulu waktu terus kena tarang berdarah <laughs> pulang ke penginapan sambil megangnya darah ya cuma Sampai di penginapan ditanya oleh temannya, kenapa? Terlempar saya kata di jumrah. Bukannya terus ditolong, cari betadin atau apa gitu. Ini malah temannya nyeletuk lagi. Hebat katanya yang melempar itu. Hebat kenapa? Dia tahu mana iblis mana bukan. Gitu. <laughs> Jadi sebenarnya yang, yang ngelempar itu nggak salah, tepat sekali katanya udah berdarah sakit terus nyeri dia disebut setan deh ini kita nih gimana beribadah ini, ini saya <laughs> prihatin kalau melihat ini nih ada yang salah dalam <laughs> beribadah kita ini. saya suka mengilustrasikan begini hadirin seribu orang eh, sholat di Masjid Salman. Diimami oleh seorang imam yang sama, satu orang imam Dengan demikian berarti bacaannya sama, gerakannya sama, jumlah rakatnya sama. Selesai sholat seribu itu pulang ke rumah masing-masing. Yang seribu itu diterima seluruhnya sholatnya Kalau semua orang yang melakukan gerakan dan bacaan itu pasti salat pasti diterima sebagai ibadah, tentu tidak akan ada firman Allah yang menyatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat itu. Allazina hum man salatim sahun, allazina hum yuraun. Yang diterima salatnya, yang berhasil menjadikan gerakan dan bacaan itu sebagai wasilah, sebagai syariat, sebagai jalan untuk dia lillahi rabbil alamin menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga lewat hubungan itu terbentuklah kepribadian dia yang mulia gitu. selesai sholat itu sehingga mencegah dia dari perbuatan yang keji dan mungkar Karena itu saya sering misalnya dalam sholat menyarankan cobalah kita itu berusaha untuk mengkaji paling tidak bacaan-bacaan yang selalu kita baca dalam sholat gitu ya. Jangan hanya sekedar ya itu sudah sangat minimal kita harus tahu terjemahannya. Mestinya kita harus tahu sampai makna yang terkandung di balik bacaan-bacaan itu. Gitu. Kenapa kita harus memulai sholat dengan ucapan Allahu Akbar? Apa artinya doa iftitah inna sholati wa nusuki? Ini makna-maknanya harus kita. Lalu apa tafsir dari surat Al-Fatihah, makna dari Alhamdu, kenapa lillah, apa itu Rabbul Alamin, apa bedanya Rahman dan Rahim, kenapa hanya Allah Malik Yawmiddin, kenapa iya karena budu wa iya karena stain, apa yang hidayah apa yang kita minta kepada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim bukankah hidayah dari Allah ini sudah ada ini Al-Quran dan Sunnah ini. Jadi hidayah apa yang kita terus minta kepada Allah ini? Ini betul-betul harus kita hayati supaya betul-betul terjalin hubungan kita dengan Allah sehingga sampai tujuan kita lillahi rabbil alamin itu. Kalau terus kita ihdinas siratal mustaqim selesai sholat lalu ke kantor mulai sibuk lagi kita menandatangani surat-surat yang bukan hak tangan kita untuk menandatanganinya berarti apa artinya dia meminta ihdinas siratal mustaqim? Apa artinya dia menyatakan Allahu Akbar? Kalau gitu kan yang akbar itu nafsu dia. Tidak terbentuk gitu kepribadian itu lewat-lewat gerakan dan bacaan ini. Kenapa? Karena kita lebih suka mengejar syariat daripada ini bukan kalau saya menyebut kita ini bukan kita yang di sini ya. Yang di sana lah. Oh yang di sini insya Allah lah ya amin lah insya Allah dari dia mah dari saroleh itu kadang-kadang memperhatikan orang dalam haji itu ya. wah kalau ribuk nyeropong yuk iya. kalau tarik-tarik dengan mutawif yang kalau nanti gitu, Allahumma, Allahumma, Allahumma, Allah, terus eh, gitu. Nanti selesai tawaf kita tanya, barusan baca apa? Artinya apa yang barusan dibaca? Jadi bagaimana mau terjalin hubungan dengan Allah dia sendiri tidak ngerti yang dia baca kok. Karena itu terus terang saja saya selama membimbing jemaah haji atau umroh belum pernah saya membaca doa-doa manasik itu. Seperti itu ya. Putaran pertama ini putaran kedua. Untuk saya apa susahnya saya baca itu Tinggal jemaah ngikutin Mau ngerti mau salah ngikutinnya biarin aja bagi saya apa tercapai hakikat ibadah itu? Sebelum berangkat saya uji jemaah itu. Saya baca itu doa itu. Eh, artinya apa jemaah? Itu ingin. Ya sudah. Kadang-kadang saya baca itu dia yang ngikuti lain lagi. Lebih saya saya baca hadis-hadis ternyata doa-doa itu tidak ada yang menjadi tuntunan Rasul, bukan manasik Rasul. Silahkan cari dalilnya itu. Gak ada itu manasik Rasul itu. Hanya paling sedikit sekali yang manasik Rasul yang contoh doa Rasul pada waktu tawaf Rasul membaca. Gak pernah ada satu dalil pun menyatakan Rasul membaca doa-doa seperti itu. Jadi doa-doa itu siapa yang nyusunnya? Para ulama. Setahu saya yang nyusunnya itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau kita baca buku Ihya, ketemu itu. Susunan doa itu. Atau Imam Nawawi dalam kitab az Ah, dua ulama ini dua ulama besar ini. Apa nggak bagus kita ikuti saja sekarang? Apa kan bagus dia sudah sudah capek-capek nyusun itu. Dan dia seorang ulama, dia tentu tahu doa yang baik itu yang dia ambil contoh dari Quran dan Sunnah. Setuju saya. Setuju, memang itu doa yang bagus-bagus kok. Doa yang bagus, andai kata kita mengerti. Kalau kita tidak mengerti, lalu apa artinya sebuah doa? Ya untung ya, untung kalau kalau sholat misalnya, mau tidak mau kita harus membaca, nggak boleh kita ganti kan itu harus dengan bahasa Arab karena contohnya seperti itu nggak bisa kita ganti. Nah sekarang Rasulullah tidak menentukan bahwa tawaf itu harus dengan bacaan itu. Kalaupun ada contohnya itu sederhana sekali. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Lalu dari rukun Yamani ke rukun kembali ke rukun Hajar Aswad, beliau biasa membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu zikir dan doa yang kita hafal kok. Cuman itu yang saya yang saya temukan hadisnya itu, bacaan Rasul, contoh Rasul dalam tawaf itu. Jadi ya, saya sering mengatakan pada para calon jemaah haji ya kalau bisa dihafalkan itu. Memang yang disusun ulama itu bagus ya. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa, ya nggak usah stres lah. Banyak jemaah haji itu yang makin dekat mau berangkat stres. Kenapa? Doa-doa itu katanya semakin diapalin semakin lengit. Gitu. <laughs> boleh antara ngapalkan doa dengan nyiapkan koper. <laughs> Hafal putaran pertama, masuk putaran kedua, cina ngapalkan putaran kedua, lengit ini putaran pertama. Ayana stres. Nah sudah nanti katanya biar dibaca saja waktu tawaf lagi tawaf tunggu seutik kasuntrungkan batur mungkin stres deh. Nah, lalu kalau memang tidak bisa kita ya silahkan saja berzikir, berdoa dengan bahasa Sunda. Berdoa dengan bahasa Arab. Kalau yang kita mengerti bahasa Jawa kalau perlu. Saya saya yang insya Allah bisa membaca itu dan mungkin juga ya tidak terlalu sulit untuk membacanya. Ketika saya tawaf sendiri, nyaris saya tidak ini Daripada saya harus konsentrasi membaca, lebih baik saya sambil merem gitu jalan sendiri itu lalu berdialog dengan Allah itu ya Allah, saya ini seorang hambamu yang naudzubillah gitu ya. Orang yang banyak dosa dan kesalahan dasar rasanya nggak pantas saya berada di tanah suci seperti ini ya Allah. Saya pernah berbuat kesalahan seperti ini, saya pernah berbuat dosa seperti itu. Andai kata kau tidak ampuni dosa dan kesalahan saya, seperti apa nasib saya di akhirat nanti ya Allah. Di depan Ka'bahmu ini, di depan di hadapanmu ya Allah, saya memohon ampuni dosa saya ya Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kalau perlu sampai kita pejamkan mata itu jalan ngikuti arus saja gitu. kalau dengan istri dengan suami pegang tangan suami uh, sambil nunggu jalan hebat kalau bisa nahan tangis itu Ya, kadang ya jelas akan tercapai hakikat dari ibadah itu. ketimbang kita harus memaksakan membaca doa yang kita <laughs> sendiri tidak ngerti jadi susahnya kan di masyarakat kita ini masih banyak umat Islam tuh yang beranggapan kalau berdoa belum pakai bahasa Arab, belum afdol. Malah tidak sah lah. Sehingga tidak jarang saya berceramah misalnya seperti gini lalu saya tutup dengan Baiklah hadirin sekian saja semoga Allah memberkahi kita semoga Allah mengampuni dosa kita semoga Allah ini semoga Allah ini semoga Allah mencurahkan rahmat karunia dan inayahnya pada kita sekalian amin ya rabbal alamin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh turun MC berdiri demikianlah tadi ceramah sudah disampaikan oleh Pak Kiai dan untuk menutup seluruh rangkaian acara ini Marilah kita sama-sama berdoa dan kepada Pak Kiai kami mohon untuk memimpin doa. Hari tadi now itu sudah semoga iyo, semoga itu, semoga itu apa belum doa itu pantas tidak ada yang mengaminkan itu kan karena diam itu karena dianggap bukan doa itu. Maka saya pun berdiri lagi di mimbar itu. Baiklah hadirin, marilah kita berdoa untuk kedua kalinya dan kali ini kita akan berdoa dengan mempergunakan bahasa Arab. Rek ngerti, rek tengarti, aminkan. Enama. <laughs> Maka kalau perlu yang Indonesia pun diarabkan. Allahumma Allahumma aina al muslimin wal muslimat fi Indonesia yakin sama Indonesia yang diarabkan makanya ada contoh hadis ayat fi Indonesia fi Indonesia kemana di hadis asup Indonesia Oh, tapi begitu begitu pakai bahasa Arab mah langsung amin amin amin amin amin tarik amin lagi karek juga alhamdulillah amin amin sampai nggak terdengar lagi doa teh. Begitu nah, selesai saja doa barulah bubar orang baru berkomentar ya Allah hebat itu kiai itu yakin saya dulunya itu lulusan pesantren itu. Kunau doanya bagus pisan ya Allah. Naon si doanya? tuh ngasih nama Pokoknya bagus lah ada Allahumma Allahumma gitulah. Ada robana robana gitu, ada itulah pokoknya bagus lah pokoknya mah. Ku ngartina bagus gitu. Dan kita sudah biasa seperti itu. Kalau ada orang pidato gitu banyak mempergunakan istilah asing yang kita tidak mengerti gitu kan. Uh, banyak istilah tapi ka pidatonya penuh dengan istilah-istilah asing, maka dia akan disebut wah luar biasa ilmunya pantas dia dapat profesor Cendikia Awan dia tuh orangnya pinter you bagus sekali tadi pidatonya itu pada waktu seminar tadi bagus sekali dia menyampaikan materinya apa saja nggak tahu lah pokoknya halus itu mah ya <laughs> ya istilah-istilah asing lah pokoknya mah saya juga sendiri nggak ngerti itu bagus gitu pokoknya mah. <laughs> sedih saya kalau melihat ini ya Allah apa yang salah dalam diri kita itu Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin jamaah rahimakumullah. Apa yang mungkin ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini ya sebuah ajakan gitu ya untuk diri saya dan mudah-mudahan bisa menjadi ajakan untuk kita sekalian. Marilah kita meningkatkan kualitas dari keislaman dan ibadah kita. Gitu. Dan semakin sering kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sudah benarkah ibadah-ibadah kita selama ini, sholat kita, ibadah-ibadah kita yang lain. Lebih jauh nanti kita akan bertanya pada diri kita, setiap hari paling tidak 8 jam kita bekerja di Telkom ini. Harusnya kan semua itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun soal ber, berhasil yang 8 jam itu bernilai ibadah atau tidak kan tergantung syariat dan hakikat lagi gitu. Syariatnya harus benar sesuai dengan aturan Allah berarti kita tidak menyalahgunakan jabatan atau apa dan sebagainya taat pada aturan dan seterusnya lalu kita meniatkan itu semuanya lillahi rabbil alamin kita itu pasti akan bernilai ibadah gitu. Sehingga ya kita tidak khawatir kalau seandainya apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang sia-sia apalagi Rasul mengatakan rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ilal haram rubba itu kalau diterjemahkan alangkah banyaknya jadi menunjukkan jumlah yang sangat banyak alangkah luar biasa banyaknya orang yang berdiri maksudnya melakukan solat. mereka tidak memperoleh apa-apa dari pelaksanaan sholat itu kecuali sekedar capek karena berdiri. Satu jam mereka tahajud, ya mereka nggak dapat apa-apa. Ya. Rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Berapa banyak, alangkah banyaknya orang yang berpuasa. Mereka tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ya seperti saya katakan tadi, seribu orang sholat di Salman, apakah semuanya yang seribu orang itu diterima sholatnya? Belum tentu. Mungkin yang diterima cuma 999, satu enggak. Mungkin juga yang diterima cuma satu, yang 188 ente. Fawailul lil musalli. Sekian ratus juta umat Islam setiap bulan Ramadan melakukan saum Ramadan. Berapa yang diterima? Sama, tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar setelah matahari. Itu syariat. Dua juta sekarang umat Islam setiap tahun pergi naik haji. Berapa persen yang mabrur? Wallahu alam. Secara syariat mereka sudah melakukan kegiatan hajinya itu. Sama Sampai di Mekah mereka akan Umroh dengan melaksanakan tawaf memutari Ka'bah keliling Ka'bah tujuh kali dimulai dari Hajar Aswad berakhir di Hajar Aswad itu satu putaran sampai tujuh putaran. Nanti setelah itu mereka sa'i antara Bukit Sofa Marwah bulak balik tujuh kali berakhir di Marwah berawal di Sofa. Nyaris doa mereka juga sama misalnya karena memegang buku manasik yang sama. Tanggal 9 Zulhijjah mereka sama-sama wukuf di Arafah sama di Arafah, tidak ada yang di luar Arafah, di Arafah semuanya juga. Sama di kemah-kemah itulah mereka wukuf. Kegiatannya sama dimulai wukuf itu dari sholat zuhur dengan melaksanakan zuhur dan asar jamak takdim koshor masing-masing dua rakaat sama. Selesai itu mereka mendengarkan khutbah Arafah sama. Lalu setelah itu ya samalah berzikir, berdoa dan sebagainya matahari terbenam sama-sama meninggalkan Arafah. Gak ada yang bertahan terus di Arafah. itu. Pergi ke Musdalifah. Sama memungut batu di sana yang akan dipakai untuk jumrah di Mina. Sampai di Mina sama langsung menuju Jumratul Aqobah melempar tujuh buah batu itu. Besoknya mabit di Mina sama besoknya tuh melempar tiga Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah masing-masing dengan tujuh batu yang dipungut dari Musdalifah. Sama semuanya. Pulang yang dua juta itu ke negeri masing-masing. Apakah semuanya itu memperoleh haji yang mabrur? Ya, kalau memang semua yang sudah melakukan syariat itu pasti hajinya mabrur, tidak akan ada cerita wali <laughs> tadi yang konon semua haji itu tidak ada satupun yang mabrur. Malah yang mabrur itu yang tidak datang haji kan itu. Tapi tercapai hakikat dari ibadah dia, hakikat dari keislaman dia karena dia mau menolong saudaranya yang terancam mati karena kelaparan. Nah ini yang terus harus kita kaji untuk mencapai hakikat ibadah itu sehingga kita ya mudah-mudahan ibadah-ibadah kita ini menjadi ibadah yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja hadirin karena waktu kita mohon maaf lebih 4 menit dari waktu yang disiapkan. Selamat melaksanakan tugas dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Atian Ali. Mudah-mudahan menjadi bekal ilmu pengetahuan bagi kita dan dapat mengamalkannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.